malam ini pada malam hari ini adalah kitab Usul Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pada pertemuan pada pertemuan yang lalu pertemuan pertama dari kitab ini kita telah menjelaskan pentingnya kita mempelajari al-aqidah as-sahihah. Akidah yang sahih akidah yang benar sesuai dengan bimbingan Al-Quran was Sunnah ala fahmi salafil ummah dan juga telah kita singgung secara ringkas Waalaikumsalam warahmatullah tentang biografi singkat dari penulis kitab ini yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah mudah-mudahan para ikhwah sekalian sudah memegang minimalnya matan. Matan dari kitab ini yaitu kitab Usulus Sunnah. Sehingga faidah yang disampaikan di dalam durus dalam rangkaian kajian ini insya Allah bisa dipahami dengan baik sehingga nantinya bisa kita amalkan. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah sebelum kita masuk ke dalam inti sebelum kita masuk ke dalam inti kitab sebelum kita masuk ke dalam inti kitab penting untuk kita mengetahui isnad atau sanad dari kitab ini. Bahwasanya kitab ini diriwayatkan dari Al-Imam dengan sanad atau isnad yang bersambung sampai kepada beliau rahimahullah taala. Kalau kita melihat pada matanya, coba dilihat di matanya, disebutkan di sebagian, di sebagian nuskhoh di sebagian manuskrip tertulis qala al-imamul lalikai rahimahullah siapa yang di matannya atau di nuskhohnya tertulis demikian qala al-imam al-lalikai rahimahullah ada tidak ada atau ya demikian di sebagian nuskhah tertulis demikian qala al-imam al-lalikai rahimahullah qala akhbarana ali ibnu muhammad bin abdullah as-sukkari dan seterusnya sehingga dari sini kita tahu bahasanya kitab ini atau risalah yang ringkas ini diriwayatkan oleh Al-Imam lalikai di dalam kitab beliau yaitu syarah usulil i'tiqad inda ahli sunnah. Jadi sekali lagi risalah ini atau kitab ini disebutkan oleh al mullalikai Lalikai di dalam kitab beliau Syarh Usul I'tiqadi Ahli Sunnah. Sehingga disebutkan di dalam sanadnya perawinya salah satunya adalah alimah Mullalika Lalikai rahimahullah. Dan di sana ada jalan periwayatan yang lain. Di sebagian nuskhah disebutkan dengan dimulai sanatnya dari Asy-Syaikh Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan bin Al-Banna rahimahullah. Siapa di matannya atau di nuskohnya tertulis demikian. Ada yang matannya diawali dari Asyikh Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan bin Al-Banna. Ada? Nah, berarti nuskoh atau matan yang antum pegang isnatnya atau sanatnya diambil dari periwayatan Asyikh Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan bin Al-Banna rahimahullahu taala. Tayyib. Kedua sanad ini bertemu di satu perawi yang bernama أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا yang meriwayatkan dari Abu Hasan Abu Hussein Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bishran al-Muaddil qala akhbarana Uthman bin Ahmad bin As-Sammak. Ya, jadi kedua isnad ini baik yang diriwayatkan oleh Alimah al rahimahullah di dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah maupun isnad atau sanad yang dimulai dari Asy-Syaikh Abu Abdullah Yahya bin Al-Hasan Yahya bin Abil Hasan bin Al-Banna keduanya bertemu pada perawi yang bernama Utsman bin Ahmad bin As-Sammak Rahimahullah taala. Sudah ketemu nama perawi itu Uthman ya, Utsman bin Ahmad bin As-Sammak Rahimahullah taala dan seterusnya. Seterusnya berikutnya sanatnya sama ya yang berikutnya sanadnya sama sampai kepada murid dari alimamu Ahmad tilmid alimami Ahmad rahimahullah yang pertama yang bernama Abdus bin Malik Al-Attar ya jadi sanadnya bersambung sampai kepada murid atau tilmid alimamu Ahmad yang bernama Abdus bin Malik Al-Attar dan beliau rahimahullah meriwayatkan langsung dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita tahu bagaimana ihtimamus salaf, perhatian yang besar dari kaum salaf di dalam meriwayatkan ilmu agama ini meriwayatkan kitab atau risalah ya. mereka sangat perhatian terhadap isnad atau sanad kitab tersebut tidak sembarangan mereka mengambil kitab tidak sembarangan mereka mempelajari sebuah risalah tetapi mereka sebelum mengambil ilmu tersebut mengambil faidah ilmiah ilmu yang terkandung di dalam kitab atau risalah tersebut mereka menyelidiki dan meneliti sanat dari kitab atau risalah tersebut. Benarkah kitab atau risalah tersebut berasal dari penulisnya? Misalnya kitab ini, ya, Usul Sunnah yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad rahimahullah mereka tidak serta-merta mengambil kitab atau risalah tersebut sampai mereka meneliti dan menyelidiki sanat dari kitab tersebut. Benarkah berasal dari Al-Imam Ahmad rahimahullah? Nah. Karena kaidah yang dipakai oleh kaum salaf inna hadzal ilma dinun Fanzuru amman ta'khuduna dinakum sebagaimana yang diriwayatkan dari al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah. Sesungguhnya agama ini adalah din. Sesungguhnya ilmu ini adalah din. Agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah kepada siapa engkau mengambil ilmu tersebut. dan begitu pula yang diriwayatkan dari al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah Beliau berkata al-isnadu minaddin din sanat silsilah perawi yang meriwayatkan ilmu baik itu ilmu yang berupa hadis maupun kitab maupun risalah al-isnadu minad din. Sanat itu bagian dari agama. Kata beliau, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, "Laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa." Kalau bukan karena sanat kalau bukan karena isnad silsilah perawi yang meriwayatkan ilmu tersebut seorang yang fiqah meriwayatkan dari yang fiqah ya seorang yang jujur meriwayatkan dari yang jujur dan seterusnya selama perawinya silsilah perawinya orang-orang yang jujur dan fiqat orang-orang yang udul diterima periwayatannya maka kita tenang mengambil ilmu tersebut ya laulal isnad kata Ibnu Mubarak rahimahullah laqala man syaa ma syaa kalau bukan karena isnad silsilah perawi tersebut maka siapapun akan mengatakan apa yang dia kehendaki. Ya. Orang-orang kan berkata seenaknya kalau bukan karena isnad. Nah, sehingga dengan isnad dengan sanad terjagalah dinul Islam. Dengan adanya isnad atau sanad terjagalah agama Islam ini. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan di antara keistimewaan umat Muhammad alaihi salatu wassalam adalah mereka dikaruniai dengan adanya isnad di dalam agamanya. Ya, sanatnya bersambung sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini keistimewaan dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam berbeda dengan agama-agama yang lain semisal agama Nasara atau Yahudi contohnya saja agama Nasara ya agama Kristen sanatnya terputus ya kitab Injil yang mereka jadikan rujukan sanatnya terputus tidak bersambung sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. salam ya sanatnya terputus nah sehingga kemurniannya kemurniannya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan ya adapun agama Islam rujukannya baik Al-Qur'an maupun sunnah semuanya terjaga kemurniannya terjaga kemurniannya. Walhamdulillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah dan Demikianlah pentingnya isnad di dalam agama ini. Dan isnad atau sanad ini bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bukan hanya sekedar cerita masa lalu, ya. Dongeng masa lampau bukan. Tapi sanad prinsip mengambil agama, mengambil ilmu agama ini dengan isnad bisa kita terapkan pada kehidupan kita sekarang ini ya, terkhusus di zaman-zaman fitnah. Di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah. Bertebarannya para kadzabun, para pendusta, ya, yang tidak segan-segan lagi, tidak takut-takut lagi berbicara mengatasnamakan agama, namun ternyata dia dusta di dalam berita yang dia sampaikan. Maka kita hendaknya menggunakan prinsip isnad ini. Ya. Al-isnadu din. Ketika kita mendengar sebuah khabar, sebuah berita, ya. maka kita harus tahu, kita lihat siapa pembawa berita itu. Terutama jika berita itu ya, memberikan konsekuensi baik itu konsekuensi yang menjanjikan keamanan bagi umat maupun konsekuensi yang menjanji yang menjanjikan ya ketakutan bagi umat maka kita lihat siapa pembawa beritanya siapa yang membawa khobar tersebut jika dia memang seorang yang fiqah yang bisa dipercaya seorang yang adil ya seorang yang jujur sadik di dalam ucapannya sehari-hari maka bisa kita terima. Ya. Adapun jika sebaliknya jika dia dalam perkara sehari-hari saja sering berdusta, ya, sering berbuat curang di dalam muamalahnya bersama manusia, ya, ucapannya tidak bisa dipercaya ketika bermuamalah dengan manusia, sering berbohong ketika berdagang dan semisalnya, Terlebih lagi jika dia berbicara tentang urusan agama ini, maka sulit untuk kita bisa menerima beritanya. Ya, maka kita harus pilah-pilah. Ketika kita mendengar khobar atau berita terkhusus ketika berkait dengan agama kita, maka kita harus berhati-hati. Kita lihat siapa yang menyampaikan berita tersebut. Nah, sehingga agama kita terjaga. Nah, Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala di dalam syarahnya ya Ajwadun nusakh fima waqaftu alaihi hiya nuskhah allati ضبطها وعني بها الإمام محدث hadhal asr Al-Syeikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah terkait dengan kitab Usulus Sunnah ini ya Usulus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad ini kata Syekh Ubaid rahimah taala nuskhah atau manuskrip yang terbaik yang aku temui maksudnya manuskrip dari kitab Usulus Sunnah ini adalah manuskrip yang ditahqiq yang telah diteliti oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ya. Fa'usi tullab al-ilm wa talibatihi bihadhihi an-nuskhah fa innaha afdal ma 'arafnahu min nusakhi hadhihi ar-risalah al-muta'addidah. Maka aku mewasiatkan kata beliau Syekh Ubaid hafizahullah maka aku mewasiatkan dan menasihatkan kepada para tulabul ilm, para pencari ilmu dan penuntut ilmu untuk berpegang dan bersandar kepada nuskhah atau manuskrip ini. Ya. Yaitu manuskrip yang telah diteliti dan ditahqiq oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah. Karena manuskrip atau nuskhah tersebut adalah afdalun nusakh, ya. Manuskrip yang terbaik ya yang paling bisa dijadikan sandaran. Nah, demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wasiat dari Syekh Ubaid untuk kita bersandar pada manuskrip atau nuskhah yang telah ditahqiq dan diteliti oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, dan walhamdulillah pada syarahnya di dalam syarahnya Syekh Ubaid menyebutkan manuskrip atau nuskhah tersebut ya, yaitu sesuai dengan apa yang telah diteliti dan ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, demikian ya. Penjelasan ringkas dari sanad kitab ini dan perawi yang meriwayatkan kitab ini dari Al-Imam Ahmad sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi yaitu Abdus bin Malik Al-Attar, muridnya Imam Ahmad sendiri. Ya. Abdus bin Malik Abu Muhammad kunyahnya. Abdus bin Malik Al-Attar kunyah beliau adalah Abu Muhammad dan beliau termasuk imam di dalam madhab Hanabilah. Madhab Hambali, ya. Termasuk imam di dalam madhab Hambali dan beliau seorang ulama besar yang meriwayatkan dari banyak a'immah. Di antaranya a'immah alimah Muhammad sendiri dan juga dari Yahya bin Ma'in yang merupakan teman sejawat dari alimah Muhammad rahimahullah. وقد كانت له منزلة عند الإمام Ahmad Abdus bin Malik al-Attar perawi yang meriwayatkan kitab ini dari alimah imam memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Imam Ahmad. Jadi termasuk murid seniornya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Akan tetapi walaupun demikian, walaupun beliau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Al-Imam Ahmad, namun tidak banyak atau sedikit dari para ulama yang menyebutkan biografi beliau. Kalau kita membuka kitab-kitab biografi para ulama kita tidak menjumpai banyak tentang biografi beliau ini. Ya, hanya sedikit. Itu pun disebutkan ketika beliau menukilkan risalah ini, ya, usul sunnah ini. Nah, dan disebutkan di dalam Li ajli ma naqalahu anil imam Ahmad rahimahullah minal usul. Ya, disebutkan hanya sekedar ketika beliau menukilkan perkataan-perkataan atau madhabnya alimah Muhammad Ahmad di dalam perkara usul. Ya, di dalam perkara usul. Maka inilah sedikit terjemah singkat atau biografi singkat dari Abdus bin Malik al-Attar yang merupakan murid dari, dari alimah muhammad yang meriwayatkan kitab ini dari beliau secara langsung. Ya, sehingga di dalam sanadnya beliau mengatakan qala sami'tu Abu Abdullah Aku mendengar Abu Abdullah yaitu kunyahnya alimah muhammad Sami'tu Abu Abdullah Ahmad ibn muhammad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu taala yaqul Aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal berkata ya ini akhir dari sanat ini kemudian setelah itu kita akan menjumpai perkataan al-Imam Ahmad ya yaqul Nah, insya Allah kita akan masuk ke dalam inti dari risalah ini. qala al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal iqtida'u bihim kita penggal sampai di situ ya yaitu ucapan beliau at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal iqtida'u bihim berkata Imam Ahmad rahimahullah di dalam risalah beliau Usulus Sunnah Usulus Sunnati indana Usulus Sunnah menurut kami ya, adalah at-tamassuk berpegang teguh dengan bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh dengan prinsip-prinsip para sahabat Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal iqtida'u bihim dan meneladani mereka mencontoh dan mengikuti mereka. Ini ya, usul sunnah yang pertama. Usul sunnah, lafat usul sunnah bisa kita penggal menjadi dua bagian. Kalimat atau lafat usul dan lafat as-sunnah. Adapun lafat al-usul, lafat usul adalah sirah jama bentuk jamak dari asal. Al-usul adalah bentuk jamak dari al asal al asal ya. Dan al asal secara lugah, ya, secara bahasa Arab, makna al asal di dalam bahasa Arab adalah ma yambani alaihi ghairuhu. Ma yambani alaihi ghairuhu. al asal adalah segala sesuatu yang dibangun di atasnya ghairuhu ya suatu perkara al asal di dalam bahasa Arab maknanya adalah secara lugah ma yambani alaihi ghairuhu sesuatu yang dibangun di atasnya suatu perkara di dalam bahasa Arab ya Misalnya kalimat al-asas di dalam bahasa Arab maknanya adalah pondasi rumah. Al-asas maknanya adalah aslul jidar. Di dalam bahasa Arab al-asas maknanya adalah aslul jidar, pondasi dari tembok, ya. Pondasi bagian dasar dari suatu tembok. Itu dinamakan asas, maknanya adalah aslu al-jidar yang dibangun di atasnya tembok, suatu tembok. Ya. Dan dasarnya asal atau dasar yang dibangun di atasnya tembok dinamakan apa? Al-asas. Begitu juga al-jada. Al-jada ya, sebuah istilah yang maknanya adalah aslu syajarah. Aslu asyajarah, bagian dasar dari batang pohon itu dinamakan al jadak Ya. al jadak maknanya adalah aslu asyajarah. Bagian dasar dari batang pohon. Atau dalam permasalahan waris misalnya. Al-abawan maknanya adalah aslu al-walad. Kedua orang tua adalah asal. Ya. Asal. Asal dari walad, anak. Ya. Asal dari anak adalah al-abawan, kedua orang tua. Ya. Seorang anak tidak akan bisa lahir kecuali dengan adanya kedua orang tua. Ya. Demikianlah makna al-asal. Ya. Dengan beberapa contoh yang kita sebutkan tadi tergambar bagi kita makna dari asal ya, yaitu sesuatu yang dibangun di atasnya suatu perkara yang mana suatu perkara tersebut tidak akan bisa ada kecuali dengan adanya asal tersebut dengan adanya pondasi tersebut ya bisa dipahami sampai sini nah barakallahu fikum kemudian lafaz as-sunnah Adapun lafadz as-sunnah ya. Di dalam nama kitab ini usul sunnah itu yang dimaukan adalah lebih umum yang dimaukan maknanya adalah lebih umum daripada yang sering kita dengar dari mustalah ahlul hadis ya mustalah ahlul hadis para ulama ahlul hadis ketika menyebutkan lafaz as-sunnah ini para ahlul hadis, muhaddithun. Ketika menyebutkan lafaz as-sunnah, maka yang mereka maukan adalah ma thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Ini makna sunnah, as-sunnah menurut atau ketika disebutkan oleh para muhaddisun ahlul hadith yaitu ma thabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabit yang diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa min qaulin baik berupa perkataan au fi'lin atau perbuatan au takrir atau persetujuan dari beliau ini makna as-sunnah lafaz as-sunnah inda muhaddithin. Menurut istilahnya para muhaddithin, ulama ahlul hadis. Akan tetapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah yang dimaukan di, di sini ya usul sunnah ini adalah lebih umum daripada itu ya yang dimaukan di sini adalah lebih umum dari itu Asy-Syaikh Rabi'ah hafizahullah taala di dalam syarahnya menyebutkan wal murad bis sunnah yang dimaukan dengan lafaz as-sunnah di sini adalah al-aqidatu wal manhaj. Ya, yang dimaukan di sini adalah al-aqidah wal manhaj. Perkara akidah dan manhaj, ya, sehingga lebih umum daripada apa yang diistilahkan oleh para ulama ahlul hadits. Syekh Ubaid Habibullah Ta'ala menyebutkan pula makna yang demikian ini ya as-sunnah yang dimaksud adalah lebih umum dari itu ya sehingga ketika kalimat kedua kedua kalimat itu digabung usul dan as-sunnah ketika dua lafat atau dua kalimat itu digabung maka maknanya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wal muradu bi usulis sunnah hiya ma yajibul i'timadu alaihi minal qawa'id fil ibadah wal aqidah wal muamalah dan sehingga yang dimaksud dengan lafaz usulus sunnah adalah ma yajibul i'timadu alaihi yang kita wajib bersandar kepadanya minal qawaid dari qaidah qaidah Maksudnya adalah kaidah-kaidah yang wajib bagi kita untuk bersandar kepadanya. Baik itu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perkara ibadah atau perkara akidah maupun perkara muamalah. Demikian makna usulus sunnah yaitu kaidah-kaidah landasan-landasan penting yang wajib bagi kita untuk bersandar kepadanya baik yang berkaitan dengan perkara ibadah atau perkara akidah maupun perkara muamalah Demikian. Ini makna dari usul sunnah. Jadi umum dia. Mencakup umum, landasan-landasan penting dan prinsip-prinsip penting yang harus kita pegang baik itu berkaitan dengan perkara ibadah atau perkara akidah maupun perkara muamalah. Jadi luas cakupannya. Ya. Luas cakupannya. Dan hadhil usul prinsip-prinsip penting ini, landasan-landasan penting ini yang akan disebutkan oleh alimamu Ahmad di dalam kitab ini bersumber dari Alkitab was sunnah wa min sirati as-salafis salih. Jadi bukan dari rokyunya alimamu Ahmad bukan dari logikanya Alimamu Ahmad, bukan dari pendapat Alimamu Ahmad secara pribadi, bukan. Akan tetapi prinsip-prinsip penting yang akan disebutkan oleh Alimamu Ahmad di dalam kitab ini bersumber dari Alkitab, dari Al-Quran, dan dari As-Sunnah, dari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang dipahami ala fahmi as-salafis salih yang dipahami dengan baik oleh para salafus saleh. Siapa itu para salafus saleh? Wal murad bis salafus saleh hum kullu man madha ba'da Rasulillah. Yaitu seluruh yang hidup sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam baik dari kalangan para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam wa a'immati tabi'in wa man ba'dahum. Jadi kalau kita menemui lafat atau mendengar lafat as-salafus saleh maka yang dimaksud dengan salafus saleh adalah seluruh semua orang yang hidup sepeninggal Rasulullah yang mengikuti Rasulullah dengan baik. yang mengikuti tuntunan dan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan baik. Mereka lah para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan imam-imam setelah mereka. Baik itu alima al-a'immah al-arba'ah, ya, imam madhab yang empat Abu Hanifah, Malik, Ash-Shafi'i. ya, dan Al-Imam Ahmad sendiri dan juga imam-imam yang lainnya seperti Al-Auza'i wal Hammadain, Hammad bin Salamah dan Hammad bin Zaid, As-Sufyanain, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan ibnu Uyainah, Ar-Raziyain, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Nah, dan ulama-ulama setelah mereka. Ya, ulama-ulama selain mereka rahimahumullah yang mengikuti prinsip-prinsip ahlu sunnah di dalam mereka beragama. Dan penting untuk kita ketahui ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah prinsip-prinsip sunnah yang akan disebutkan di dalam kitab ini oleh Alimamu Ahmad bukan berarti beliau akan menyebutkan seluruh prinsip dari sunnah. Beliau tidak akan menyebutkan seluruh prinsip-prinsip dari as-sunnah, akan tetapi beliau akan menyebutkan sebagiannya saja. Ya. Beliau akan menyebutkan sebagiannya saja yang memang memiliki ahamiyah. Ya, yang memiliki perhatian eh, yang memiliki ahamiyah ya yang memang lebih diprioritaskan untuk disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya ini wa aulaha bil inayah yang perlu untuk diperhatikan dengan perhatian yang lebih. Nah, akan tetapi beliau tidak akan menyebutkan semuanya, tapi hanya sebagiannya saja yang beliau rasa sangat penting untuk di sebutkan sehingga ketika alimamu Ahmad memulai risalah ini dengan perkataan beliau usulus sunnati indana prinsip-prinsip dari as-sunnah menurut kami ini bukan menyebutkan semuanya ya la ya'ni al-hasr bukan ya bukan memaksudkan semuanya semua prinsip-prinsip sunnah menurut kami bukan tapi beliau akan menyebutkan sebagiannya saja yang menurut beliau penting untuk disebutkan. Mafhum insyaallah? Nah. Kita lanjutkan ucapan beliau Usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi آله وسلم usul sunnah menurut kami prinsip-prinsip dari as-sunnah menurut kami yang pertama adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpegang teguh dengan prinsip-prinsipnya para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Ini prinsip sunnah yang pertama. yaitu berpegang teguh dengan prinsipnya para sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in. Asy-Syaikh Ubaid hafizahullahu taala menyebutkan di dalam syarah beliau, wa qad dzakara al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa khassa ashaban nabi li umur. Beliau mengawali prinsip sunnah dengan prinsip yang pertama yaitu berpegang teguh dengan sun dengan prinsip para sahabat dan beliau menyebutkan para sahabat kenapa beliau menyebutkan sahabat Ya. Hal ini dikarenakan karena beberapa alasan ya, yang mendasari beliau kenapa beliau mengawali kitab ini dengan prinsip yang pertama yaitu berpegang teguh dengan tuntunan atau ajaran dan prinsipnya para sahabat. Beliau mengawalinya bukan tidak karena alasan ya, tapi karena di sana ada alasan yang mendasari beliau melakukan hal ini. Alasan yang pertama, ya, adalah An ashaban nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wahdahum alladhina ikhtarahumullahu lihamli syara' ila al-ummah an nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena para sahabat Nabi, para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, merekalah kaum merekalah satu-satunya kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa syariat ini yang mana merekalah perantara yang membawa syariat ini dari nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umat. Mereka lah perantara yang menghubungkan Nabi dengan umatnya. Tidaklah syariat Islam ini sampai kepada kita, sampai kepada umat kecuali dengan perantaraan mereka yaitu perantaraan para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Inilah keistimewaan dari sahabat. Mereka adalah suatu kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban syariat ini dan menjadi perantara antara nabi menjadi perantara antara Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan umat ya fahumul ladzina syahadu at-tanzil mereka suatu kaum yang telah melihat langsung turunnya Al-Quran kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini keistimewaan berikutnya. Suatu keistimewaan yang tidak didapatkan kecuali oleh para sahabat Rasulullah. Ya. Yaitu mereka melihat langsung ketika Al-Quran turun kepada Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Ya. Sebagian mereka menceritakan ketika suatu ayat turun kepada Rasulullah dahi Rasulullah bercucuran keringat ya. padahal ketika itu cuaca sangat dingin namun karena turunnya ayat kepada Rasulullah itu sangat berat ya sampai-sampai dahi beliau berkeringat dan ini diceritakan oleh para sahabat karena mereka lah yang melihat langsung bagaimana ketika ayat Al-Qur'an itu turun kepada nabi mereka Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa talaqqau al-wahyain min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan merekalah kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa secara langsung bertalaki mengambil dua wahyu dari mulut Rasulullah alaihi salatu wasallam secara langsung apa yang dimaksud dengan al-wahyain? Apa yang dimaksud dengan dua wahyu itu? Yaitu Al-Quran was sunnah. Langsung mereka ambil dari mulut Rasulullah. Langsung mereka ambil dari lisan Rasulullah alaihi salatu wassalam, Tanpa melalui perantara. Ini keistimewaan mereka. Ridwanullahi ta'ala alaihim majma'in. Yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Ya. Faman ba'dahum taba'un lahum sya'u an am abau Adapun selain mereka yaitu selain para sahabat ridwanullahi taala alaihi majma'in hanya sekedar pengikut mereka baik mereka mau suka atau tidak suka ya mereka hanyalah mengikuti apa yang telah dibawa oleh para sahabat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam ya nah sehingga di dalam salah satu ayat di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an al-ayah. Dan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu di dalam Islam minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan muhajirin maupun ansar, walladzina tabauhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. radhiyallahu anhum wa radu an. Merekalah orang-orang yang diri diridhoi Allah dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun muhajirun sudah selesai generasinya. Ansor juga sudah selesai generasinya. Tidak ada kesempatan bagi orang-orang setelahnya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala kecuali jika dia mau masuk ke golongan yang ketiga yaitu golongan apa walladzina tabauhum bi dan orang-orang yang mau mengikuti mereka yaitu mau mengikuti para sahabat baik dari kalangan baik dari kalangan muhajirin maupun ansor dengan baik ya nah jadi adapun orang-orang yang setelah para sahabat setelah generasinya para sahabat mereka hanyalah pengikut bagi mereka kalau mau mengikuti mereka maka dia akan mereka akan mendapatkan ridho Allah adapun jika sebaliknya mereka enggan mengikuti para sahabat, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah alasan yang pertama kenapa Al-Imam Ahmad menyebutkan prinsip ini di awal kitab. Adapun kemudian alasan yang kedua, thanian sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah taala alasan yang kedua adalah lima taqarrara inda ahli sunnati anna jami'a ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thiqatun udul Alasan yang kedua adalah karena telah menjadi prinsip dari ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ini salah satu prinsip dari ahlus sunnah, prinsip-prinsip ahlus sunnah bahwasanya seluruh sahabat Rasul, seluruh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam seluruhnya tidak ada pengecualian. Seluruh sahabat Nabi mereka adalah thiqat, orang-orang yang fiqah, terpercaya, udul, ya, orang-orang yang adil. Ya, ini keistimewaan mereka. Sehingga dalam periwayatan hadis sampai-sampai ya, dalam periwayatan suatu hadis kalau ada seorang perawi yang tidak diberi nama, misalnya Anfulan Au sami'tu fulanan. Aku mendengar fulan. Kalau tidak disebutkan namanya, ini riwayatnya tidak bisa diterima. Sanatnya lemah. Kenapa? Karena tidak disebutkan namanya. Majhul. Ya. Tidak siapa, tidak tahu siapa fulan ini. Sehingga riwayatnya sanatnya lemah, tidak bisa diterima. Adapun jika disebutkan dengan lafaz demikian sami'tu sahabiyan atau qala sahabiyun berkata seorang sahabat atau perawi yang sebelumnya menyatakan aku mendengar seorang sahabat tapi tidak disebutkan namanya siapa sahabat itu ya. tidak disebutkan namanya maka periwayatannya tetap sanatnya ini tetap bisa diterima ya tetap bisa diterima karena disebutkan dengan lafaz sahabat walaupun tidak disebutkan namanya akan tetapi lafadznya akan tetapi sanatnya tetap sahih dan hadisnya tetap bisa diterima karena apa prinsip dari prinsip-prinsip sunnah bahwasanya seluruh sahabat itu udul thiqat orang-orang yang terpercaya dan bisa diterima periwayatannya ya demikian ini keistimewaan para sahabat sampai dalam ilmu periwayatan. Mereka memiliki keistimewaan ini. Periwayatan yang diterima walaupun tidak disebutkan namanya siapa. Bisa dipahami? Nah, Nah, mungkin kita lanjutkan sedikit ya. Kita lanjutkan sedikit tentang ma'rifatu as-sahabah. Penting bagi kita untuk mengenal untuk mengenal siapa para sahabat itu. Ya. Mungkin kita sering mendengar lafaz sahabat. Apa manhaj antum? Manhaj ana adalah Alkitab was sunnah dengan pemahaman para sahabat. Namun ketika ditanya siapa sahabat, terdiam. Tidak bisa menjawab. Ya. Sehingga penting bagi kita untuk mengenal siapa sahabat itu. Ya. Definisi dari sahabat atau sebelumnya. Asal kata dari sahabat, as-sahabah itu di dalam bahasa Arab sebenarnya sebenarnya adalah masdar masdar yang bermakna as-suhbah pertemanan. Ya. Yang mana teman teman dalam bahasa Arab itu disebut dengan sahabiyun atau sahib. Itu bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Adapun bentuk jamaknya ashab. Ashab atau sahab. Sahab, ya as Itu bentuk jamaknya. Adapun sahabah itu sebenarnya bukan bentuk jamak ya itu sebenarnya adalah masdar namun kathura isti'malu hadzal lafaz lafaz sahabah sering dipakai untuk makna al-ashab untuk makna al-ashab ini faidah ya sekedar faidah bagi yang bisa memahami walhamdulillah yang belum bisa walhamdulillah juga ya jadi intinya sahabat itu sebenarnya adalah masdar namun karena sering dipakai dan dimaknakan dengan al-ashab al sehingga bisa diterima pemakaian itu ya. Definisi dari sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam musliman wa mata 'ala al-islam walau takhallalat Zalika riddatun 'alal asah. Ini definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang sahabat. Siapa sih para sahabat? Mereka adalah man laqiyan nabi. Mereka adalah siapapun yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya. Pernah berjumpa dengan Rasulullah di masa hidupnya. Lafat laqiyah lebih umum karena sebagian yang lain menyebutkan dengan lafaz man ro'a, barang siapa saja yang pernah melihat Rasul. Lafaz yang dengan lafaz ini melihat ini kurang umum, kurang mencakup. Karena di sana ada sahabat yang buta. Ada sahabat yang buta, tidak bisa melihat. Ya, sehingga lafaz man laqiya ini lebih umum, lebih mencakup. Siapa saja yang pernah berjumpa dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam di masa hidupnya musliman kemudian dia Islam masuk Islam beriman dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam beriman dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam wa mata 'alal Islam dan meninggalnya meninggalnya pun wafatnya pun dia dalam keadaan muslim dalam keadaan muslim walau takhallalat dzalika riddatun walaupun sempat dia mungkin ya sempat murtad karena ada seorang sahabat kasus seorang sahabat yang setelah meninggalnya setelah wafatnya Rasul dia murtad tapi kemudian kembali lagi masuk Islam dan mati di atas Islam meninggal di atas Islam maka kasus yang seperti ini dia tetap dikatakan seorang sahabat walaupun pernah murtad bisa dipahami ini adalah pendapat yang kuat pendapat yang sahih yang asoh yang lebih kuat sehingga keluar dari definisi ini orang-orang yang pernah berjumpa Rasul namun tidak beriman dengan Rasul orang-orang musyrikun orang-orang kafir Quraisy Abu Jahal Abu Lahab dan semisal mereka berjumpa dengan Rasul, berjumpa dengan Nabi alaihi wasallam namun tidak beriman dengan beliau. Sehingga dia bisa dikatakan sahabat bisa berjumpa Rasul. Abu Said eh? tidak beriman. Walaupun berjumpa Rasul namun tidak mau beriman kepada Rasul maka dia tidak dikatakan sebagai sahabat. Atau mengaku beriman namun ternyata dia menyimpan an-nifaq menyimpan kemunafikan berjumpa dengan Rasul bertemu dengan Rasul dan mengaku beriman kepada Rasul namun dia menyimpan kemunafikan seperti misalnya siapa Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh munafikin ya berjumpa dengan Rasul mengaku beriman kepada Rasul namun ternyata dia seorang yang munafik. Bisa dikatakan seorang sahabat dia? Bisa kita sebut dia seorang sahabat? Abu Aslam? Bisa. Hah? Berjumpa Rasul. Beriman, ikut berperang bersama Rasul. Hah? Namun dia nifak, menyimpan kemunafikan. Nah, sehingga tidak bisa kita katakan Abdullah bin Ubay bin Salul seorang sahabat tidak boleh ya nah ini definisi dari sahabat dan insya Allah akan kita lanjutkan uh, fawaid lainnya faidah-faidah yang terkait dengan ma'rifatus sahabah agar kita bisa mengenal lebih jauh tentang siapa para sahabat itu. Ya. Mungkin sampai di sini ya, kajian kita kali ini dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal miqdar wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh